Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku, Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan di hari ke-18 1437 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal yang kita kerjakan sampai setidaknya di hari ini. Baik, hari ini adalah hari barangkali terakhir saya memberikan materi di sini okay? Ya. dan de, eh, kami siapkan untuk hari ini insyaallah untuk materi khususnya seputar yang antikaf dan hal-hal amalan-amalan khusus terkait di akhir bulan Ramadan. Kita nanti coba bagi ke dalam beberapa bagian kalau nanti masih ada waktu tersisa eh, kita gunakan untuk berdiskusi kalau ada sekiranya beberapa hal yang antum ingin eh, sampaikan atau tanyakan terkait dengan persoalan yang akan kita bahas. Ya. Baik, kita mulai bahasan kita mengenai keutamaan antikaf di bulan Ramadan. Ya. Keutamaan antikaf di bulan Ramadan. Baik. Kita akan memiliki tiga bahasan ya, dalam bahasan i'tikaf ini. Pertama kita akan bahas tentang pengertian i'tikaf. Ya. Dari mana munculnya kata i'tikaf ini? Ya, secara bahasa apa maknanya? Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat manfaat i'tikaf atau keutamaan i'tikaf di apa keutamaannya hingga kita kemudian diarahkan bukan hanya oleh hadis-hadis Nabi SAW, alaihi wasallam tapi juga ada petunjuk-petunjuk di Quran supaya bisa beriktikaf ya di saking yang iktikaf ini walaupun tidak wajib tapi Quran langsung memberikan pernyataan terkait ibadah ini ya ini menunjukkan begitu penting ya kan nanti kita lihat dan yang ketiga tentang bagaimana persiapan i'tikaf dan i'tikafnya Rasulullah SAW. alaihi wasallam atau kita berikan judul umum saja tentang intikafnya Rasulullah SAW. Seperti apa beliau menunaikan intikafnya? Baik, bagian pertama kita akan bahas tentang pengertian intikaf. Apa yang dimaksud dengan intikaf? Kata intikaf ini kalau kita telusuri akar katanya itu bersumber dari kata akafah كف يعكف عقوقا saya berikan ilmu dulu ya ilmu dasarnya supaya kita paham betul runtutan pembahasan kita nanti ketika menafsirkan sesuatu kita lebih paham secara komprehensif ya Baik, jadi ada yang tikaf tulisannya begini tikaf Iktikaf eh, ya. Berasal dari kata kerjanya I'takafa ya, Ini kata kerjanya I'takafa eh, Kan? Nah akar dari kata ini ya, Asal kata utamanya Akar dari sini ya, Itu berasal dari kata akafa Akafa Ini asal katanya akafa akafa itu secara bahasa artinya diam fokus terhadap sesuatu ya, diam fokus terhadap sesuatu ya, diam fokus tapi bukan sekedar diam ya diam fokus terhadap sesuatu diam fokus terhadap sesuatu baik orangnya orangnya disebut dengan akif akif akif akifun oke okay. perhatikan sini saya berikan ilmu cepat ya ilmu cepat untuk merubah kata dalam bahasa Arab. Kalau Anda temukan kata tiga huruf, ya, satu, dua, tiga, ingin dirubah menjadi orang, itu rumusnya gampang sekali. Gampang. Rumusnya a i a i I. huruf pertamanya tambah alif jadi panjang a huruf keduanya jadikan i bisa diam fokus ya pada sesuatu akafa orangnya yang melakukan itu a ya, tambah alif a huruf kedua jadikan i langsung ya terakhir matikan gampang akif bisa jalasa duduk jalasa duduk orang yang duduk a jalis huruf pertama kasih fathah ke atas gini kasih alif ja huruf keduanya langsung mati aja i kasrah ya huruf keduanya kasrah akhirnya mati jalis aba menulis orang yang menulis oh, katib otomatis ya klik klik klik ya koroa membaca orang yang baca kori di kori itu pembaca qoriul Quran yang baca Quran ya jelas ya itu itu cara gampangnya Doroba memukul orang yang mukul. Dorib, ya kan? Ai syariba minum orang yang minum. Syarib, ya kan? Jelas ya? Syaraf mulia orang yang mulia. Ah, jadi ai ai gampang ya? Baik. Ah, sekarang lihat. Kalau orang seseorang diam fokus terhadap sesuatu, sampai dia nggak bisa gitu kan ditegur nggak nolek ya dipanggil panggil tidak menoleh fokus begini ya. kan ada seseorang ya ngeliatin langit begini kan pak pak Ahmad gini aja ya. sampai saking fokusnya dia nggak nengok deh nah, itu akif namanya jelas kalau banyak banyak anda tinggal tambah un di ujungnya atau in gampang un atau in akif jadi akifun ya kalau jadi in berarti akifin. Lihat aja kalau wau u, kalau ya i. Muslim satu orang. Banyak orang Islam? Muslimun, mukmin satu, banyak kan? Mukminun, dengan Kafir satu, banyak kan? Kuliah ya ayuhal. Wah, jadi kalau ada un un un berarti banyak. Ya. Jelas di sini? Pelan-pelan. Soim satu orang. Banyak kan? Soimun mukhlis satu orang. Banyak kan? Mukhlisun. Oke. Okay. Jelas ya? Nah, sekarang buka Quran surah ke 21 ayat 52. Akif jamaknya bisa akifun. Akifun. Baik. Pelan-pelan. Quran surah ke 21 Al-Anbiya ayat 52. Ada? إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Ada ayatnya? Ada ya? Akifun. Saya ingin berikan situasi begini. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdakwah di lingkungan beliau eh, kemudian melihat satu pemandangan yang nyaris nggak usah pakai dalil lah, pakai otak aja jadi bingung gitu. Ya, nggak masuk akal. Bagaimana situasi yang dihadapi? Jadi setiap orang mau bekerja, beraktivitas atau punya waktu luang, mereka akan masuk ke dalam ma'bad, ma'bad tempat ibadahnya. Tiba-tiba ada di antara mereka yang menghadap ke arah patung, ada yang ngasih makanan, gitu kan? Ada yang ngajak bicara. Sementara patungnya sendiri dibuat oleh mereka. Ya. Yeah. Ini mereka yang bikin, mereka yang ngajak bicara, mereka yang kasih makan. Yeah bicara juga nggak bisa, apalagi makan, bergerak aja nggak gitu. Ya. Jadi Ibrahim tuh masya Allah alaihi salam pada saat itu melihat ini situasi ini agak membingungkan deh, ke akal nggak masuk nih. Mereka yang bikin, jadi ginilah, Bapak Ibu bikin makanan sekarang. Begitu bikin makanan, Bapak Ibu Masya Allah setelah itu diajak bicara makanannya. Mungkin nggak? Ya orang akan bingung, kan? Anda ke tengah jalan aja situ ya, bikin makanan, bentuk dalam bentuk apa-apa, kemudian Anda hendak bicara, "Eh, makanan, apa kabar hari ini?" Dan gitu Saya baru datang nih, dengan gitu Ah, pasti orang bingung tuh. Ya. Apakah Ibrahim pada saat itu alaihi salam ketika menyaksikan itu dan anehnya orang pada fokus, Pak. Dipanggil susah, diingatkan nggak mau, diberikan gambaran malah ngancam ya anta fa'alta hadza an ya gitu. ya Ibrahim ya. kamu yang membuat seperti ini pada Tuhan kami Ibrahim ya. Sampai pernah Nabi Ibrahim itu supaya bisa membuka ya nalar mereka satu saat ketika mereka sedang beraktivitas masuk ke mabad ya, ke tempat ibadah ya itu beliau ambil kapak dihancurkan tuh patung-patungnya yang kecil-kecil setelah itu dikalungkan kapaknya itu di patung yang paling besar Masya Allah apa yang terjadi ketika mereka kembali datang ke mabadnya Tuhan kita dihancurin nih. Nah, Tuhan dihancurin. <laughs> Ini sudah beda ya. Sifat Tuhan itu kan harus lebih tinggi dibanding makhluk, gitu kan? Nah, Tuhan kita ada masalah katanya. Ya. Apa yang terjadi? Coba cari siapa pelakunya. Seorang berkata yang selalu sentimen pada kita, ya ada seorang setan, seorang pemuda Yukolu Ibrahim, disebut Ibrahim katanya. Hadirkan dia. Ketika datang Ibrahim diinterogasi, ya, apakah engkau yang berbuat seperti ini ya Ibrahim? Kata Ibrahim, tanyakan saja pada yang paling besar itu. Dia kan yang pegang kapak. Kan? Dia kan yang dikalungin kapak itu, tanyakan pada yang paling besar. Ya. Mereka berkata, nggak mungkin tuh. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia kan nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara. Bagaimana kami tanya? Kata Ibrahimnya selama ini apa yang kalian lakukan? Kalian menyembah yang nggak bisa bicara, yang kalian buat sendiri, nggak bisa bergerak, nggak bisa mengambil makanan yang kalian berikan. Apa yang kalian lakukan? Maka mereka diam, lantas keluarlah ancaman-ancaman sampai kita dengar kisahnya beliau diancam dibakar dan kemudian dibakar tapi dengan izin Allah tampak mukjizatnya pada saat itu. Ya narukuni bardan wa salama kata Allah. Hei eh, api, jadilah kalian bardan dingin wa salama tapi menyelamatkan. Ya. Kalau dingin saja akan kedinginan beliau. Ya. Tapi dingin yang menenteramkan itu yang membuat beliau selamat. Poinnya adalah Saking herannya Nabi Ibrahim sampai berkata, "Mahazi tamatsilul lati antum laha akibun." Apa sih yang menjadikan patung ini? Apa istimewanya? Sampai kalian begitu fokus nyembah, dipanggil susah, kan diingatkan marah, bahkan diberikan nalar sampai yang paling logis pun masih ngancam juga pengen kebakar. Ya. Baik. Jadi saking fokusnya lupa dengan Sang Pencipta. Ya, lupa dengan yang memberikan makan. Lupa dengan yang merawat. Ya karena itulah Bapak Ibu sekalian, maaf dulu zaman Nabi Ibrahim itu bentuknya patung. Bentuknya patung. Sekarang patung itu menjelma dalam aneka aktivitas dalam kehidupan. Ada yang saking fokusnya dengan pekerjaan, dengan proyeknya, fokus diingetin susah, diajak sholat Jumat susah, bahkan Jumatnya digadaikan. Ya. Saking fokusnya dengan bola, gitu kan, masya Allah, diajak tahajud sulit ya. Mau sahur masih ketinggalan juga. Diingatkan, pah sebentar lagi sahur. Sahur gampang. Ini penaltinya masih berjalan." Apa yang mau dikejar? Ya. Wah, klub saya menang, menang, menang, menang, ujungnya menangis itu ya. Ini ya, macam-macam dia. Ya. jadi ada hal-hal tertentu yang dalam kehidupan membuat orang apa sih yang menjadikan Anda fokus sampai meninggalkan Allah? Meninggalkan sholat. Padahal Allah berjanji ketika Anda sholat, Anda diberikan kenikmatan dalam hidup. Ya. Saya kan pernah bahas ya dalam fikih solat. Kalau anda lihat di YouTube beberapa tayangannya, ya Allah kan memberikan lima kemuliaan pada orang solat. Kalau anda solatnya benar kata Allah, maka dijamin satu pasti jadi orang baik. Ya. Yang kedua dimudahkan segala kesulitan. Yang ketiga diberikan ketenangan dalam berkehidupan. Ya. Yang keempat setiap doanya cepat dikabulkan. Dan yang kelima dijamin kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya. Itu semua di Quran, nggak ada di hadis. Saking Allah ingin langsung memberikan jaminan di Quran semuanya. Ya di Quran. Ya. Tapi kenapa orang bisa bisa lalai dari itu gitu? Sampai Allah mengeluarkan ancaman saking saking pengennya orang mendapatkan ini. Fawailul lil musallin celaka orang salat ya. Alladzina hum an salatihim sahun yang lalai dalam salatnya. Orang salat aja kalau lalai masih celaka apalagi yang enggak salat. Yang lalai aja masih celaka apalagi yang enggak. Nah, di sini kita mesti lihat apa yang menyebabkan orang meninggalkan sholat saking fokusnya dengan kegiatan hariannya. Ya. Bapak dengan fokusnya pekerjaan sampai meninggalkan yang halal. Sudah Allah sediakan yang halal, kenapa cari yang haram? Ya. Allah cari berikan yang jelas, kenapa cari yang tidak jelas? Ya. Sama dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan. Nah ini yang yang kita cari. Kenapa orang tiba-tiba ya, bisa tidak fokus dalam hidupnya? Karena itulah nanti di kemudian hari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian beliau mendapati anak dari Hajar Ismail, diperintahkan membangun meninggikan bangunan Ka'bah ya meninggikan bangunan Ka'bah di Ka'bah sudah ada sebelumnya kemudian pada zaman Nabi Nuh alaihi salam mengalami banjir besar terkena tersapu ya sampai habis tersisa pondasinya di zaman Nabi Ibrahim itulah kemudian diperintahkan untuk bisa meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah ya Al-Baqarah ayat 127 itu perintahnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, bukan bangun Ka'bah. Ya, Ka'bah sudah ada sebelumnya. Ya. Anda temukan di Ali Imran dari ayat 95 itu sampai 97. Ya. Statement Allah kan jelas. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk manusia. Itu sudah ada, ya. Coba zaman Nabi Nuh alaihissalam nanti terjadi banjir besar, zaman Nabi Ibrahim tersapu atasnya pada zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Ibrahim pondasi, pondasi itu dalam bahasa Arab disebut dengan kaidah. Jamaknya kawaid. Ya. Maka pondasi itu diperintahkan untuk ditinggikan kembali, ya Ibrahim ke Nabi Nuh ada beberapa generasi. Ya. Ibrahim bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Tujuh generasi. Ya. Jadi kalau Nabi Nuh saja dakwanya 950 tahun, maka ada beberapa ribu tahun sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, yang menarik begini. Ketika selesai dibangun, ya selesai dibangun, kemudian Allah firmankan untuk dibersihkan dibersihkan ya dalamnya dibersihkan luarnya dirapikan untuk apa Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125 ya, sebelah kanan pertengahan wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahim musalla gitu kan lihat kalimatnya dan ingatlah pelajarilah ketika kami jadikan al-bait Ka'bah itu ya, tempat bermuara bagi semua orang dan yang melahirkan ketenangan. Ya. Sekarang terbukti ya, orang-orang kalau mau datang itu ya, berkerumun minimal setahun sekali itu ke Ka'bah tuh. Ya, ada yang haji, ada yang omrah, ada yang macam-macam ke Ka'bah terpusat sentral. Masabah itu sentral, sentral yang kokoh itu mazhab. Ya. Yang menarik wa amna dan tempat yang menenangkan, Masya Allah. Anda nggak percaya silakan. Anda segelisah apapun, punya kesulitan sehebat apapun, pergi ke Ka'bah, samping Ka'bah bisa tenang. Gak percaya silakan. Ya. Punya masalah luar biasa. Pokoknya kalau udah nyampe Ka'bah, kayaknya nggak ada tuh masalah. Tenang aja gitu. Begitu keluar dari situ ingat lagi. Masuk ke situ tenang lagi. Karena itu sudah jaminan Allah. Jaminan Allah siapapun yang ada di samping Ka'bah itu mendapatkan ketenangan. Ya. Bahkan maaf dalam status dia pun ya, status dia misalnya ya, sedang dalam kesulitan, diperangi dan sebagainya, dia ketika ke Ka'bah dapat perlindungan. Ya, dapat perlindungan sepanjang dalam keadaan yang benar. Nah, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, lalu ambil sebagian tempat dari makam Ibrahim sekitar Ka'bah ada makam Ibrahim, sebagian tempat yang digunakan untuk salat. Tapi yang menarik ini poinnya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail bin kan? an tahira baitiya lit-taifin wal akifin. Tadi itu. Wa sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ahida itu bukan perintah biasa. Ya, tapi perintah yang mengikat. Ya, perintah yang mengikat. Jadi kalau Anda masuk ke satu lembaga, ya, misal anak Anda ingin kuliah di Timur Tengah, Kemudian ada surat perjanjian, pernyataan untuk berkelakuan baik macam-macam itu disebut dengan ta'ahud. Perjanjian yang berkonsekuensi, perjanjian kuat. Ya. kenapa Allah menggunakan kata ahida seakan-akan ini perintah bukan perintah biasa perintah yang sangat kuat yang melekat ya nah kalau perintah diucapkan dengan bentuk ahida sesuatu yang kuat melekat itu tandanya yang diperintahkan sangat penting sangat penting ya jadi gini kalau universitas tidak bikin tata tertib kita tanda tangan di situ kalau nggak dianggap penting apa yang dibikin ya, pasti ada sesuatu yang penting di situ ya. karena itu ketika Allah perintahkan untuk membersihkan bagian-bagian dari Ka'bah ada yang penting di situ apa Letoifin supaya orang tawaf itu bisa nyaman di situ tawaf. Yang kedua ini yang menarik, wal untuk orang-orang kemudian akif fokus. Lihat sini, ini yang menarik. Di zaman Nabi Ibrahim sebelumnya terjadi orang-orang fokus pada berhala, pada macam-macam. Ketika beliau meninggalkan kaumnya, diperintahkan membangun Ka'bah lalu dialihkan oleh Allah. Coba mereka itu yang fokus-fokus pada dunia, coba minta kepada mereka supaya alihkan fokusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Arahkan ke kiblat, ke Ka'bah diaktifin di sini supaya diantaranya ada bermakna tekstual orang itikaf di situ. Yang kedua bisa berarti semua aktivitas manusia yang tadinya ya ditontohkan Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh beliau fokusnya pada dunia, pada berhala dan sebagainya sekarang arahkan pada Allah. Ya. Jadi kalau dibawa konteks sekarang bisa yang punya rezeki siapa? Allah. Kenapa sih Anda bekerja tidak berharap kepada Allah, tapi berharap pada manusia? Ayo arahkan pada Allah. Ya, anda cuma ikhtiar. Anda itu ditugaskan untuk ikhtiar. Ya, bukan untuk menghasilkan rizki. Terserah Allah mau ngasih apa enggak. Yang punya Allah kok. Ya, kita cuma dituntut ikhtiar, nggak usah mikirin rizkinya. Anda pikirin malah jadi bingung. Ya, maaf ya, memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita itu hanya menambah beban. Menambah beban. Yang punya rizki kan Allah. Ngapain kita mikirin punya Allah? Yang harus kita pikirkan bagaimana cara kita untuk bisa mendapati itu. Caranya kata Allah ikhtiar selesai. Jadi kalau Anda sudah ikhtiar, selesai tugas Anda. Tugas Allah menurunkan rezeki. Kalau rezeki belum turun, evaluasi apa salahnya? Ya. Apa pernah makan yang haram? Apa selalu berlaku maksiat? Ya. Jangankan Allah lah, Anda sekarang bisa mau infak di keluar. Begitu mau infak, ada orang kumpul di kira Anda oh ini lima orang berhak menerima infak saya nih. Ya kelihatan dari dari penampilan. Begitu mau dikasihkan tiba-tiba sedang main kartu begini. Ya. Jadi nggak ngasih ya. Tidak. Jadi maksiat itu kadang-kadang itu bisa menghambat rizki, menghambat kebaikan. Ya. Tapi poinnya adalah poinnya dari yang semula ke dunia, dunia, dunia, dunia. Coba jadikan dunia itu bagian wasilah kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda jalan ke sini kan, masya Allah, Anda gunakan kendaraan. Itu kan bagian dari ibadah. Ya, ketimbang digunakan dunia saja, ibu ngantar anak ke sekolah. Kenapa nggak diniatkan ibadah? Bapak kerja, dari setiap pekerjaan antum tuh, dari mulai sebelum pensiun, sekarang yang masih aktif, berapa yang jadi ibadah? Pernah nggak diniatkan karena Allah? Jangan-jangan yang bikin antum capek itu karena ngejar dunianya aja. Dunia, dunia capek. Paling kalau dipikirin deh, ya tugas kita ikhtiar bukan karena Allah Allah dekatkan ya, yang punya rezeki Allah anak-anak mau sekolah tuh coba cek anak tuh atau orang tuanya nih anda orang tua menyuruh anak belajar itu supaya dia meningkat mendekat kepada Allah dengan ibadahnya atau supaya mendapatkan nilai yang bagus. Tuh kan lihat poinnya tuh. Di ibu bapak nggak dapat apa-apa. Kalau dapat cuman pintar aja jangankan Anda non muslim pun bisa mendidik anaknya pintar. Ya, tapi bedanya Anda harus jadi ibadah. Ya, muslim itu lain. Sama aja kok, ini si fulan belajar matematika. Anak orang lain belajar matematika. Anda niatkan karena Allah, yang ini cuma dunia aja. Kalau cuma pengen pintar, dua-duanya bisa pintar. Bahkan non muslim bisa lebih pintar. Kalau jam belajar mereka lebih banyak. Bisa lebih pintar. Kalau cuma pintar sih bisa. Ya. Tapi ketika Anda meniatkan ibadah itu akif. Akif. Fokus kita. Jelas ke sini? Baik. Jadi kalau ayatnya sudah turun, tugas kita mendawaminya. Nah sekarang kami ingin mencoba untuk itu berusaha serius sungguh-sungguh bagaimana caranya dalam bahasa Arab satu kata yang menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh serius di antara rumusnya menggunakan alif dan tak pada kata kerja asalnya masih ingat tadi akif kata kerjanya apa akafa gitu kan akafa lihat rumusnya ya, akafa kan Baik. Fokus diam pada sesuatu. Kalau kita ingin jadikan ini ya, bertambah mana usaha yang serius, usaha serius, sungguh-sungguh. Maka rumusnya tambah ini kata dasarnya dengan alif dan ta. Alif plus ta. Biasanya huruf alif ditambahkan di awal kalimat sini Kan? Sedangkan huruf ta itu ditambahkan setelah huruf yang pertama di kalimat itu. Ya. Di huruf pertama kan ain ya. Ini ta-nya tambahkan di sini, ta. Alif tambah di depan sini. Jadi tambah alif tambah ta. Posisinya tidak urut alif dengan ta tidak. Alif huruf pertamanya, kemudian huruf ta, baru kemudian kaf dan fa. Jadi akasa ini berubah menjadi e, ta takafa ke atas. Saya ulangi, kelihatan? Baik, asalnya kan akafa, eh? lihat ini. Artinya diam, fokus terhadap sesuatu sehingga sulit dipaling. Orang ini disebut akif. Kalau kita kemudian ingin coba, ya, ingin berusaha fokus pada sesuatu, serius melakukannya, ya, tanpa terganggu dengan yang lainnya, tanpa terganggu dengan yang lainnya, tambah alif dengan tak pada akar kata ini. Cara menambahnya huruf alif tambahkan di depan ini. Akafa tambah alif satu. Huruf taknya tambahkan setelah huruf yang pertama ini. Ya, setelah ain tambah tak di sini. Jadi kalimatnya menjadi alif, ain, ta, kaf, fa. Letaknya di sini. Jelas? Dari akafa jadilah huruf seperti ini kalimatnya. I ta kafa. Pelan-pelan, pelan Sudah? Sifatnya, sifatnya disebut dengan itikaf. Ini. Jadi kata kerjanya fi'il, sifatnya, keadaannya, kata bendanya, masdarnya disebut dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu asal katanya secara bahasa adalah usaha yang sungguh-sungguh usaha yang sungguh-sungguh serius untuk fokus pada suatu hal fokus pada suatu hal yang ingin diraih dalam kehidupan yang ingin diraih dalam kehidupan usaha yang sungguh-sungguh serius untuk fokus pada suatu hal kan, yang ingin diraih dalam kehidupan jelas di sini baik Nah, kalau sudah paham maknanya di sini, tinggal sekarang kita lihat motivasi-motivasi Al-Quran terkait dengan proses intikaf ini. Ya. Jadi kalau sudah paham kita mengerti ya bahwa ketika antum mendengar kata intikaf intikaf berarti dalam intikaf ini ada sesuatu yang harus difokuskan. Ya, beda dengan sebelumnya. Orang yang nggak etikaf dengan etikaf itu beda. Ya, etikaf berarti dia mau fokus mengerjakan sesuatu. Jadi kalau Anda mau itikaf, kemudian pekerjaan Anda sama aja dengan gak itikaf, Anda tidak itikaf namanya. Ya. Sebelum itikaf, banyak mainin handphone. Saat itikaf, mainin handphone juga. Itu bukan fokus. Ya. Sebelum itikaf misalnya, banyak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saat itikaf pun gak manfaat juga. Itu bukan itikaf namanya. Ya, jelas ya? Jadi pertama ada yang mau difokuskan. Yang kedua ada yang mau diharapkan. Ingat betul ini ya, ingat betul. Ada yang mau diharapkan. Ini menunjuk pada rencana nanti, nanti saya bahas di akhir. Ya. Jadi anda itu pengen apa saat itikaf? Apa hanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Ya? Kan? Apa ingin menghafal Quran? Ataukah ingin misalnya menghatamkan Quran? Ataukah ingin misalnya mempelajari seluk kehidupan Nabi? Ingin menghafal hadis? Apa yang mau difokuskan? Ini kelemahan orang-orang itikaf. Kadang-kadang datang ke masjid tapi nggak punya program. Ada rencana, masuk ke masjid aja. Orang sholat ikut sholat, orang ngaji ikut ngaji, orang tidur ikut tidur. Dikata itu kan jadi persoalan jadinya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda mau etika lihat rumusnya. Anda mesti fokus apa yang mau diraih. Apa yang mau diraih? Jelas ya? ya? Bahkan saking fokusnya ini, ya sampai Quran mengatakan kalau sedang fokus etika tolong jangan pulang dulu, jangan campuri istri. Ya. Jangan campuri 10 hari meninggalkan istri, ada rasa rindu macam-macam. Udah, kamu fokus. Khawatir nggak bisa keraih gitu kan? Makanya di Al-Baqarah ayat 187 turun ayat, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Masya Allah. Ini ayat Ramadan ya, ayat puasa. Dan jangan kamu pergauli istrimu di malam hari Ramadan walaupun boleh. Wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan Anda masih dalam keadaan akif, fokus. Ya, fokus, Masya Allah. Di masjid-masjid, dalam keadaan Etika itu. Tidak mungkin Allah turunkan statement ini di Quran kecuali ada yang penting di situ. Kalau nggak penting ngapain dilarang sambil berhubungan? Ya, bukankah berhubungan suami istri melahirkan pahala? Ya, ada pahala di situ. Masya Allah, banyak pahalanya. Tapi ketika Quran mengatakan jangan lakukan sementara anda sedang itikaf, berarti pahala itikaf itu lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang bisa dilakukan. Jelas ya? Baik, jadi pertama keistimewaan itikaf dilukiskan oleh Al-Quran menjadi ibadah yang sangat khusus. Ya, pertama, Keistimewaan itikaf dikhususkan oleh Al-Quran. Jadi kalau anda yang tanya apa sih istimewa yang itikaf sampai pada yang itikaf kan? Di pertama jawabannya pertama itikaf adalah ibadah yang dikhususkan oleh Quran sekalipun bernilai sunnah muakkadah. Sekalipun bernilai sunnah muakkadah. Saya kasih rumus begini ya. Saya kasih rumus dalam kaidah tafsir. Jika ada ibadah, jika ada ibadah disebutkan di dalam Quran keutamaannya. Disebutkan di dalam Quran keutamaannya atau kekhususannya. Padahal bukan wajib hukum ibadah ini, maka ini menandakan ibadah tersebut dipandang sangat penting oleh Quran. Dipandang sangat penting. Misal gini, salat sunnah ada berapa? Banyak. Banyak, dari rawatib sampai mutak sampai macam-macam ya, banyak. Tapi ketika Quran menyantumkan salat sunnah, ya Masya Allah, Masya Allah, di antara salat yang lainnya, itu menyebutkannya tahajud. Tahajud yang disebutkan. Di Quran surah 17 itu, ayat 79 sampai dengan 81, dan, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ dan seterusnya, Ketika tahajud disendirikan oleh Allah, walaupun cuma sunnah, tapi disebutkan sampai keistimewaannya, itu tandanya tahajud begitu penting. Ya. Makanya Nabi nggak pernah tinggalkan tahajud selama hidupnya. Bangun, bangun, bangun, bangun, masya Allah. Saking pentingnya. Ya. Ini ada Nabi, Rasul, masya Allah, ya jelas surganya, ringan hisabnya, bahkan nggak ada hisab tuh langsung beliau itu luar biasa. Ibadah sunnah saja beliau dawamkan selama hidupnya. Tahajud bangun, bangun, bangun sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, surganya belum jelas sampai hari ini dan amalan masih menegangkan, hisabnya masih berantakan, jangankan sunnahnya, yang farduanya masih terlambat. Coba dicek. Ya. Nah, sama dengan itikaf. Perhatikan itikafnya. Ketika yang itikaf ini disebutkan oleh Quran, sekalipun hanya sunnah, tapi disebutkan di Quran, itu tandanya ada keistimewaan tertentu dalam dalam itikaf ini yang tidak boleh kita tinggalkan sepanjang mampu menunaikannya. Ya, walaupun hukumnya sunnah, jadi kalau anda nggak kerjakan pun dosa sehingga cuma rugi gitu, ya, cuma rugi. Baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu sepanjang hidupnya itu menunaikan itikaf. Ya, sepanjang hidupnya saat Ramadan, Ramadan diperintahkan itu 10 hari terakhir selalu intikaf. Anda bisa temukan di Al-Bukhari. Ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 20026. Ya, 2026, 2026, 2026 bukan 20.000. Bukan 20.000 tapi 2026, 2026. 2026. Di hadis Muslim 1172, 1172. Ya, 1172. Kalau nggak punya Al-Bukhari, nggak punya Sahih Muslim, lihat di Bulughul Maram. Suka ada yang ngaji Bulughul Maram tuh ya. Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al Asqalani ya. Lihat nomor hadis 669 699 Lihat an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis ini disampaikan dari Sayyidah Aisyah. Semoga Allah meridai kepada beliau. Ya, qalat. Perhatikan kalimatnya. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terbiasa ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan ya terbiasa menunaikan i'tikaf setiap 10 akhir Ramadan. Ya, beliau kalau sudah berintikaf eh, sudah sampai 10 Ramadan, 10 akhir itu terbiasa i'tikaf. Ya, hatta tawaffahu Allah sampai wafatnya. Ya, sampai wafat. Ya, sampai wafat wa min ba'dihi wa ba'dihi azwajuh dan setelah beliau meninggal dunia setelah wafat itu bahkan istri-istrinya kemudian mendawamkan itikaf selama hidupnya Masya Allah di, Nabi selama hidupnya sampai meninggalnya setiap 10 akhir Ramadan selalu beritikaf sampai wafatnya yang kedua selesai beliau wafat itu bahkan istri-istrinya meneruskan itikaf itu dia meneruskan. Bahkan nanti riwayat-riwayat lain menyebutkan pernah Nabi etikaf, istrinya pun ikut. Ada, ada. Ya. Nanti ini menunjukkan hukum perempuan dibolehkan untuk itikaf. Istri Nabi aja ketika terpenuhi syaratnya itikaf. Masa yang bukan istri Nabi nggak mau itikaf? Ketika terpenuhi syaratnya, nanti ada syarat-syarat turunan untuk perempuan. Okay. Jelas sampai sini? Nah, keistimewaan yang kedua dari intikaf ini, keistimewaan yang kedua, amalan ini, amalan ini didawamkan oleh Nabi SAW didawamkan didawam itu dilestarikan terus ya, hingga wafatnya hingga wafatnya Di, Nabi SAW melakukan amalan kadang-kadang ada yang dikerjakan kadang-kadang tidak ya. seperti salat mutlak misalnya ya. kadang beliau kerjakan kadang tidak rawatib dikerjakan ya. tapi kalau salat mutlak misalnya dua rakaat sebelum maghrib dua rakaat sebelum isya kadang dikerjakan kadang tidak ya Ya, tapi kalau ada yang terus dikerjakan, dijaga oleh beliau, ya, rawatibnya dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum bohor, dua rakaat setelah bohor, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, ini menandakan pentingnya ibadah itu, walaupun cuma sunnah. Ya, tahajud dijaga sampai meninggalnya penting dibandingkan sholat sunnah yang lain. Maka etika ketika Nabi biasakan sampai wafatnya, bahkan istrinya meneruskan setelahnya, ini menandakan amalan ini begitu penting. Ya, nggak mungkin. Kalau nggak penting nggak mungkin Nabi dawamkan itu selama hidupnya sampai beliau meninggal dunia. Ya, dan istrinya meneruskan setelah itu. Ya, meneruskan setelah itu. Baik, pelan-pelan. Lalu apa yang menjadikan etikaf ini menjadi penting sehingga didawamkan oleh Nabi khususnya ingat khususnya di setiap 10 terakhir bulan Ramadan. Satu satu Oh, pelan-pelan. Faidah, faidah itikaf. Yang pertama, guna menunjukkan guna menunjukkan ingat gunanya sekali ya kalau dua kali anda bisa repot ada guna-guna ada guna deh guna menunjukkan keseriusan dalam beribadah keseriusan dalam beribadah saat sementara orang saat sementara orang guna menunjukkan keseriusan dalam beribadah saat sementara orang telah malas menunaikannya atau bahkan meninggalkannya telah malas menunaikannya atau bahkan meninggalkannya Allahu Akbar coba cek ya. Anda malam pertama banyak kan yang tarawih penuh kan baca Quran banyak kan coba perhatikan sampai ke pertengahan ini sama nggak dengan sebelumnya dia ya sudah mulai berkurang. Ya. Bahkan nanti di akhir-akhir. Ini belum akhir Ramadan aja orang udah mikirin mudik. Coba lihat ya. Belum berakhir Ramadan, belum berakhir sudah mikirin mudik. Di tiketnya pakai apa? Ada yang pakai pesawat, kereta api sudah habis terjual tiketnya. Bahkan sebelum Ramadan. Anda perhatikan. Ya. Ini aneh nih. Urusan dunia itu sudah didapatkan sebelumnya. Urusan dunia tuh. Ya. Lihat, mudik ke kampung halaman yang sementara dikejar-kejar persiapannya. Mudik ke kampung akhirat yang selamanya nggak disiapkan bekalnya. Coba deh nanti ya, Anda akan saksikan ada pengalaman sangat luar biasa. Nanti lihat, beberapa hari sebelum Ramadan orang fokus banyak-banyak. Ada yang nyiapkan motornya, mobilnya, bahkan motornya pun itu kadang-kadang barang yang dibawa lebih banyak dibandingkan, lebih besar dibanding motornya. Lihat, ya. Itu dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang dalam satu motor. Bisa dibayangkan. Itu untuk urusan dunia. Ya. Dan bahagia sekali, pulang tuh bahagia, senang. Ya. Ya, dalam dalam uh, filosofi bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, biasanya pulang itu selalu ber, berkolerasi dengan kesenangan. Nyambung dengan kesenangan. Ya. Kita kan ambil contoh misal. Dulu pernah sekolah ya. Begitu Anda sekolah, misal ada pelajaran yang sifatnya gurunya itu ketat, ya kadang-kadang diperiksa banyak hal, ya. tiba-tiba dapat informasi. Ya. E, anak-anakku sekarang tidak usah masuk kelas karena gurunya itu sedang tidak masuk. Kalian boleh pulang, senang gak? Senang. Pulang, kan? Bisa pulang, senang. Ya Kenapa orang mudik bisa pulang? Besok insya Allah kita akan mudik gratis barang-barang ke kampung halaman masing-masing. Senang gak? Senang. Kenapa? Bisa pulang. Bisa pulang. Ya, pulang itu cenderung senang. Cenderung senang. Besok kita pulang menuju Allah. Senang tidak? Oh. Dibilang senang takut besok, deh. Dibilang gak senang ya pulang juga. Eh. Tapi poinnya begini, kenapa orang bisa senang untuk pulang dalam urusan mudik? Karena ada bekal yang dibawa cek Umumnya orang nggak mudik karena nggak punya bekal. Ya karena nggak punya bekal. Silahkan Anda lihat ya. Saya pernah tanyakan ada salah seorang pernah saya tanya langsung secara pribadi kenapa Anda nggak pulang? Ya. Nggak ada duit Pak katanya. Ya. Ini nggak ada bekal gitu. Ya. Silakan. Saking senangnya yang pulang ini, selain dia bawa sesuatu, itu yang dengar pun sudah mempersiapkan diri. Silakan Anda cek ya. Yang dengar akan mau pulang ini, dia sudah persiapkan yang masya Allah rumah dicet, kue kemudian ditata rapinya, yang nggak ada itu bisa diada-adakan. Cuman saat mudik Anda bisa temukan kaleng kongguan isinya rangginang. Silahkan cek deh. Yang nggak ada bisa ada, eh, jangan dilihat isinya. Tapi Anda perhatikan, yang nggak ada bisa ada, karena ada yang mau pulang. Ya. Kenapa urusan dunia sampai Anda cari-cari luar biasa, sampai disambut? Itu cuma sementara Sementara saat Anda kehilangan itu semua sudah selesai. Tapi urusan akhirat yang Anda tidak akan wafat lagi selamanya begitu. Kenapa nggak serius? Ya, kalau sekarang disambut oleh kerabat, kenapa nggak nggak anda bayangkan malaikat penjaga surga itu menyambut kita? Salamun alaikum bima sabaratum. Udkhuluha beda abidin. Selamat karena dulu pernah sabar saat di dunia. Sekarang silahkan masuk, nikmati sepuas-puasnya, nikmati. Sudah. Masya Allah. Dan nggak ada meninggal lagi. Jadi jadi kalau nikmat nikmat terus, tapi kalau sengsara nestapa terus tuh sampai ujungnya. Gak dapat apa-apa. Ya. Maka dari itu, ketika orang mulai meninggalkan meninggalkan mengejar dunia, bayangan dunia sudah di hadapan mata, ya eh, hati-hati. Tidak sedikit orang berharap mudik urusan dunia, ternyata di jalan ya, malaikat maut datang, mudik aja ke akhirat langsung. Langsung pulang. Coba lihat, ya, coba lihat. Dan itu hati-hati, hati-hati. Di saat orang-orang mulai meninggalkan ibadah pelan-pelan, Anda malah datang untuk meningkatkannya. Itu luar biasa. Makanya itikaf itu menjadi penanda bahwa saya sungguh-sungguh ya Allah. Saat orang tinggalkan saya datang. Oh itu luar biasa. Dan nanti ada korelasi dengan doa. Orang-orang yang terus mendekat kepada Allah saat orang lain meninggalkan, maka nanti Allah berikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam hidupnya yang gak diberikan pada orang yang tidak mengerjakannya. Ya. Jadi kalau waktunya masih panjang atau ada di kesempatan atau Anda yang bergabung dengan kami, nanti kita tunjukkan amalan apa aja yang bisa dikerjakan. Oke? Okay? Baik, jelas ya? Jadi pertama guna menunjukkan kesungguhan dalam beramal saat sementara orang sudah malas ya dalam mengerjakannya atau bahkan meninggalkannya. Jadi kita buktikan ya Allah, terima kasih saya diberikan kesempatan Ramadan. Saya ingin tunjukkan gitu kan dengan izinmu ya Allah bimbing saya untuk maksimal dalam ibadah. Satu. Yang kedua, ya. Dua, i'tikaf. I'tikaf dapat menuntun setiap muslim dapat menuntun setiap muslim untuk fokus dalam ibadah ya, untuk fokus dalam ibadah insyaallah jadi keistimewaan itikaf yang kedua ya, manfaat yang kedua itu kalau anda bisa itikaf ya, peluang anda untuk ibadah itu lebih besar dibandingkan dengan saat tidak itikaf saya beri contoh begini Misal Anda di rumah ya. Di rumah itu kan indera kita dimanapun beraktivitas itu selalu berfungsi. Mata melihat sesuatu itu langsung merespon. Jadi kita sinyal ke otak dipikirkan. Ya, ada yang begitu tuh, ya. Bahkan ada orang-orang yang sangat sensitif, lihat apa aja dipikirin. Ya, lihat pot orang lain dipikirin. Lihat tangga di pinggiran dipikirin. Hujan aja turun dipikirin. Ya, ya. yang bukan urusan kita nggak usah dipikirin gitu ya. Ya kadang-kadang segala dipikirkan tuh. Jadi hidupnya tuh nggak tenang. Gak tenang. Dia cepat tuh, cepat. Ya. Telinga sama, dengar sesuatu langsung respon. Kirim sinyal ke otak, yang berubah jadi macam-macam kegiatan yang lainnya. Karena itu ketika Anda ada di rumah, ya, misal bukan di tempat etikaf, di masjid, itu segala yang dilihat, didengar, itu bisa direspon dengan aktivitas. Lihat TV, pengen nonton. Ya, wah 16 besar nih Piala Eropa, siapa ketemu siapa, macam-macam muncul. Ya, Masya Allah, bisa bisa jadi tuh. Ya. Apa aja, dengar sesuatu, pengen direspon dengan handphone, jawab telepon. Lihat handphone, bikin status. Macam-macam. Ya. Lihat kasur, pengen tidur. Semua yang dilihat begitu. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, itu yang dikerjakan umumnya akan direspon dengan aktivitas-aktivitas secara umum. Tapi kalau anda masuk masjid, Masya Allah. Langkah kaki kanan, Allah maftah wa rahmatik. Langsung sholat dulu. Ke rumah mana ada masuk sholat? Nggak ada ya. Masya Allah, jadi jangan terlampau soleh masuk ke rumah langsung salat dua rakaat. Salat apa? Tahiyatul bait. Enggak <laughs> ada itu. Ya masjid ada, tahiyatul masjid. Ya, masuk rumah, assalamualaikum, masuk masjid pahala. Langkahkan kaki kanan, ada doanya. Masya Allah. Begitu anda duduk pun, masya anda ngantuk mau tidur, enggak ada orang yang tidur. Saat anda melihat orang lain sedang ibadah, anda dalam ngantuk anda paksakan ibadah. Masya Allah. Duduk, dikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. subhanallah, ya, matanya sudah begini deh. Dia paksakan untuk ibadah. Beda ketika di rumah, lihat bantal langsung nggak ada subhanallahnya. Nggak ada, cuman tidur aja. Di masjid nggak. Begitu Anda mau tidur, yang lain gak ada yang tidur. Saya bangkit. Ya. Mau baca sesuatu nggak enak, yang lain pada baca Quran. Ya, Masya Allah, Jadi semua difokuskan pada ibadah. Ada semuanya di situ. Ya karena itu itikaf keutamaan yang kedua itu membantu kita fokus dalam ibadah. Membantu fokus dalam ibadah. Yang ketiga, berpeluang melimpahkan pahala atau menghadirkan pahala yang melimpah ya. berpeluang menghadirkan pahala yang melimpah masya Allah berpeluang menghadirkan pahala yang melimpah coba perhatikan ya niat niat saja pengen itikaf itu sudah sudah berpahala ya. dalilnya kita paham innamal amalu jadi niat aja udah ada pahalanya Ya Allah saya mau berniat itikaf Masya Allah Tiba-tiba ketika sudah berniat Mau melangkah meninggal dunia Itu pahala itikafnya sudah dicatatkan oleh Allah SWT Masya Allah Sudah dicatatkan Ya Baik pelan-pelan Jadi dari mulai niat ada pahala Dari mulai masuk masjidnya ada pahala Ya Bukankah anda berdoa Melangkahkan kaki kanan Allahumma ftahli abu abu Rahmatik pahala lagi Bahkan anda belum mengerjakan apa-apa, ya keutamaan masjid itu, kalau anda hadir di masjid, mengerjakan ibadah, misal dengan niat ibadah, itu sudah mendapatkan 25 kebaikan sebelum ibadah itu dilakukan. Anda kesini mau ta'lim misalnya, mau ikut belajar, mau ta'lum, ya. Itu baru baru niat saja dan Anda hadir di masjid, belum ikut ta'lumnya, belum belajar, ya. Itu baru datang saja mendapatkan 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Masya Allah. Itu baru itu. Kalau anda kerjakan juga dengan sholatnya, maka langkah pertamanya mengangkat derajat sisi Allah. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Ya, belum pahala baca Qurannya, belum pahala anda tadaburnya, belum pahala membaca hadisnya, mempelajarinya, belum pahala sholatnya berkumpul. Dan saat Ramadan dikalikan 10 kali lipat hari biasa. Seperti pernah kita kaji dalam kajian kitab usia. Ya, 10, 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau anda baca Quran, biasanya 10 setiap huruf, sekarang 100. Kalau anda sholat, biasanya 10 kebaikan, sekarang kali 10 lagi 100. Kalau Anda infak biasanya 700 kebaikan kali 10 lagi 7000 paling minimal. Kalau hitung-hitungan. Dan hebatnya jika Anda mendapatkan bonus yang keempat. Mendapatkan keutamaan Al-Qadar, malam Al-Qadar. Masya Allah. Ya. Jadi keutamaan etikaf yang keempat adalah membantu mendapati malam Al-Qadar. Kalau qadar Allah diturunkan di malam-malam itu, dia ya berpeluang mendapati malam wakadar. Jadi kalau sudah pakai Lailah, nggak usah pakai malam lagi. Lailah itu artinya malam. Duhai Allah, anugerahkan kepada hamba malam Lailatul Qadar. Iya, cuman nggak usah pakai malam. Jadi <laughs> kalau sudah pakai Lailah, Lailatul Qadri itu artinya malam Al-Qadar. Kalau sudah pakai malam, Lailahnya hilang. Malam Al-Qadar, ya. Jelas ya? Pak Dedi besok ketemuan ya, di mana? Di Assalam. Kapan? Setelah Ba'da Asar deh. Uh, kalau sudah pakai setelah jangan pakai ba'da. Ya, ba'da itu artinya setelah. Ya, ba'da asar atau setelah asar. Ya. Di Laila, Lail, Laila, Leli, Laili, Lila artinya malam. Di Ibu Leli, Ibu Lili, Ibu Laila itu artinya ibu malam-malam. Ya. <laughs> Baik. Jelas di sini? Nah, kalau Anda dapati malam Al-Qadar, Masya Allah, itu pahala ya. Berapa ya Tuh, sudah keliru kan? Bukan seribu bulan, dari siapa itu? Nggak ada pahala seribu bulan malam al qadar. Enggak. Yang benar itu lebih dari seribu bulan. Lebih baik dari seribu bulan. Ini bahasa Quran, bukan seribu bulan. Lebih baik, lebih dari seribu bulan. Jadi mungkin dua ribu bulan, tiga ribu bulan, empat ribu bulan, Masya Allah. Ya. Hati-hati ya. Banyak itu. Dalilnya Quran surah 97. Al-Qadar itu. Ya, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma eh tiganya Lailatul Qadri khairum min ah, jadi khair ada kata khair jangan dibuang. Ya. Kalau bahasa Qurannya misal saja misal Lailatul Qadri alfus syahr misal seribu bulan itu baru seribu. Tapi kalau khair lebih baik daripada seribu bulan. Bisa dua ribu bulan, tiga ribu bulan, empat ribu bulan terserah Allah. Ya. Jadi kalau anda bisa raih itu itu luar biasa pahalanya. Ya. Oh hati-hati ya, hati-hati itu cuma anda dapatkan di malam aja. Karena bahasanya Lailah. Lailah itu artinya datang di waktu malam bukan siang. Yang kedua, lailah itu bentuknya tunggal, mufrad. Jamannya layali. Layali. Ya. Dia ada lailatun, ada lail, ya. Ada layali. Kalau lailah itu satu malam. Satu malam. Ya. Kalau lail itu agak panjang, tapi kalau lailah itu bisa sekejap. Ya, sekejap aja, nggak seluruh malamnya gitu kan? Ya. Baik, kalau layali itu banyak malamnya. Karena diungkapkan dengan kata Laila seakan-akan Allah ingin menyampaikan ini cuma satu malam aja. Datangnya malam bukan siang. Dan hati-hati tidak didapati setiap malam. Jadi cuma sekejap di malam. Malam sampai menjelang fajar. Ya, sampai menjelang fajar. Ya. Jadi maaf maksimalkan diri kita untuk etikaf salah satunya mudah-mudahan meraih keutamaan ini. Ya. Anda tinggal di bulan-bulan ya, tapi nggak ngerjakan ini nggak akan dapat. Ya. Walaupun cuma dua bulan, tiga bulan, empat bulan dan sebagainya. Di Bekasi ada daerah namanya bulan-bulan deh. Baik, yang terakhir, bahasan terakhir. Dan waktunya masih cukup. Bahasan yang terakhir, bagian ketiga, Pak. Ya, tadi empat kemuliaan itu. Satu kan kita bahas apa artinya itikaf kan? Yang kedua adalah keutamaan itikaf berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan yang ketiga adalah itikafnya Rasulullah SAW. Baik, kita agak cepat ya karena waktunya sangat terbatas. Tawassi Ibn Satu dimulai dengan niat, niat. Niat. Di saat Anda ingin beritikaf, maka niatkan. Niat itu menunjukkan kesungguhan dan menyiapkan ibadah yang membedakan dengan rutinitas. Dalilnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Perhatikan sini, perhatikan pelan-pelan ya. Fokus. Jadi niat, niat itu punya dua fungsi. Punya dua fungsi. Pertama, membedakan rutinitas dengan ibadah. Di rutinitas bila diniatkan karena Allah itu berubah menjadi ibadah. Antum kerja, berangkat pulang pergi ke kantor. Kalau antum niatkan karena Allah, bismillah, niatkan karena Allah. Itu selain pulang perginya aktivitas dunia itu dilakukan, itu otomatis dicatat sebagai ibadah, dicatat sebagai ibadah. Tapi kalau cuma pulang pergi aja, maaf, itu cuma jadi rutinitas dunia, tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai. Makan, minum, sertakan nama Allah. Bismillah, makan. Bismillah, minum. Bismillahirrahmanirrahim, berpakaian. Itu jadi ibadah. Maksudnya ada pahala akhiratnya. Ya. Pakaiannya nggak akan ikut, makanannya nggak. Selesai di dunia. Tapi kalimat ibadahnya, Bismillah itu yang dibawa sampai ke akhirat jadi ibadah. Jelas ya? Nah, ketika Anda berniat untuk itikaf, itu artinya Anda sudah berniat untuk ibadah. Itu poinnya. Bukan yang lain. Kalau cuma ngobrol itu aktivitas Anda. Di luar masjid juga bisa ngobrol. Ngapain Anda jauh-jauh ke masjid untuk itikaf cuma untuk ngobrol aja? Nggak ada delay. Ya. Nggak ada delay. Ya. Ini semua pekerjaan Anda. Kalau diniatkan sebagai itikaf, itu artinya Anda fokus untuk ibadah. Anda bawa handphone, maka handphone itu hanya untuk ibadah. Bukan untuk yang lain. Enggak ada ceritanya masuk masjid mau etika pasti lihat-lihat situs-situs berita, kadang-kadang yang nggak jelas, kan? Atau kadang-kadang masih masih juga muncul ria tuh, masih pasang status juga. Klik, sedang itikaf di Masjid Assalam. Nggak bisa diganggu. Anda maunya apa? Nggak usah bikin kayak gitu. Gitu untuk apa? Ya keluarin aja sudah simpan. Jadi segala perangkat yang Anda siapkan itu untuk ibadah aja. Ibadah. Di hati-hati ya. Di ketika Anda niatkan itikaf itu artinya Anda mau ibadah. Mulai lisan dijaga. Kalau yang nggak ada kaitan dengan ibadah tahan. Pandangan untuk ibadah, tangan untuk ibadah, dari ujung kepala sampai ujung kaki ibadah aja semuanya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, karena itu Imam An Nawawi itu memberikan rumus pada kita. Memberikan rumus. Bahkan kalau bisa kata beliau jangan tunggu saat Ramadan. Setiap masuk masjid kena tiket Setiap masuk masjid. Ya. Itu Anda temukan di kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Ya. Kalau Anda punya yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya coklat. Di tengahnya ada kuningnya sedikit dia, coklat ada kuningnya. 188 halaman. Itu dibuka halaman ke-46, posisinya sebelah kanan. Ya. Di situ ada enam paragraf. Lihat di paragraf yang kelima, faslun ada paragraf, ya, baris yang ketiga sampai yang keempat. Ya. Kata beliau, wayan bagi likuli man ilal masjid dan semestinya bagi setiap yang masuk ke masjid anyan wiyabilnya itikaf supaya dia meniatkan itikaf. Ya. Supaya semua aktivitas itu berfaedah. Coba Anda masuk masjid masjidnya, jangan tunggu 10 hari Ramadan dah. Ya. Anda mau masuk masjid, niatkan itikaf. Kan itikaf dibagi dua nanti. Ya. Ada yang sifatnya panjang, ada yang sifatnya sementara. Jadi kalau Anda sudah niat itikaf, dibuka pintu masjid, begitu mengucapkan Allahumma ftah li abba eh, rahmatik, Anda niatkan itikaf, maka Anda akan jaga semua kegiatan Anda di masjid punya ibadah. Ya. Kalau nggak begitu, nggak ada pegangan tuh. Ngobrol dengan teman, Anda masuk ke sini malah ngobrolin yang lain. Ya kemarin gimana caranya? Lancar. Alhamdulillah nggak ada hambatan. Acara ah, dibicarakan. Kalau cuma urusan dunia di luar masjid bisa. Ya, kadang-kadang transaksi bisnis yang dilarang itu nggak boleh. Ya, bapak ibu beli pulsa belum dibayar, masuk masjid bayarnya di masjid. kemarin lupa nih, ini itu nggak boleh. Oh, hati-hati itu itu nggak boleh. Jadi ya, kalau anda sudah niatkan itu, anda akan fokus bicaranya fokus, zikir macam-macam dan sebagainya. Itu kata Imam An Nawawi. Ya, jelas di sini? Tapi sudah waktunya. Dua. Dua. Yang intikaf ya Rasulullah SAW. Jadi pertama niatkan apa? Ya, niat intikaf untuk ibadah, ingat ya. Berniat untuk intikaf. Jadi kalau disebutkan niat, jangan dipandang sepele. Niat, niat, niat. Benar-benar niat belum? Oh, sih kalau Anda nanti saat intikaf, tiba-tiba bisa bicara di luar konteks ibadah, berperilaku yang tidak layak, kadang-kadang suka iseng tuh, ya, sendal orang ditukerin, ya, tempat tidur orang digeser-geserin, kadang ditukar, atau misalnya beberapa handphonenya jadi macam-macam, nah, itu bukan itikaf bukan itikaf apalagi sudah berniat maksiat ya. tahun lalu itu di salah satu masjid Masya Allah, bahkan ada yang wudhu, ngalamin orang, begitu sholat asar, sedang pada itikaf, mundur, pas orang diambil. Kalau anda sudah bisa berlaku maksiat di rumah Allah, di tempat mana lagi yang merasa tidak aman tuh? Itu luar biasa. Ada imannya, imannya hancur itu. Ya, ada sesuatu yang yang dahsyat terjadi dalam dirinya. Kedua, menyiapkan kelengkapan itikaf. Menyiapkan kelengkapan itikaf. Maaf, Bapak Ibu mau itikaf 10 hari terakhir? Mau itikaf atau mau pindah tempat tidur? Ah, ah. ini penting kalau itikaf Anda siapkan perlengkapan itikaf. Nah, ini mau itikaf dari rumah bawa bantal kan, bawa kasur, kasur Palembang dibawa-bawa tuh, masya Allah orang Palembang aja nggak bawa kasur, eh, sampai dibawa-bawa ngapain? Ya, anda mau itikaf, Anda mau itikaf. Maka dari itu biasanya nanti pengurus masjid mulai menata, kan? Karena Anda akan kedatangan tamu-tamu agung, masya Allah. Ya, saya saya sangat tekankan pada DKM, para pengurus masjid, pahala Anda tuh banyak. Berikan yang terbaik walaupun Anda tidak mendapatkan gaji di dunia, tapi Allah berikan rahmat sepanjang Anda ikhlas. Anda ikhlas, ya. Siapkan, berikan kelengkapan, kenyamanan dan jamaah juga ngerti harus saling membantu jangan dibebankan bebankan bebankan anda kontribusi apa ya pak ini kotor nih masjid nih katanya eh anda anda perannya apa udah coba bersihin belum ya. miknya nggak bagus pak dan nyumbang belum Tin, apa yang sudah anda kerjakan Nggak ada nyumbang dengan itu, nyumbang dengan ide, nyumbang dengan tenaga. Jadi jangan cuma mengeluhkan tapi tidak memberi solusi. Ingat itu ya. Baik, jadi ketika Anda ingin beritikaf, siapkan perangkatnya. Anda berapa hari ada di situ? Baik, kemudian dari mana menyiapkan perangkat ini? Ah, ini poin pentingnya. Dari mana menyiapkan perangkat? Ya, bahkan Nabi nanti sudah mendesain. Ini yang disiapkan Aisyah, disiapkan Nabi. Ya. Bukankah Nabi kalau disisir, sisir oleh Aisyah? Ya, kepalanya begini, kemudian Aisyah nyisirkan gitu kan? Ingat, karena Nabi rumahnya di masjid. Anda jangan ikut-ikutan. Sunnah Nabi istri saya yang nyisirkan. oh, begitu datang belum sisiran, mah cepat ke sini. Kepalanya ditongolin di pintu masjid, sisir <laughs> itu nggak usah berlebihan tuh. Ya karena Nabi rumahnya dekat masjid, ya. Baik. Jadi ketika Anda menyiapkan perlengkapan, itu harus dikorelasikan dengan agenda-agenda etika. Bikin program. Assalamualaikum, ada itikaf insyaallah. Di Assalam ada itikaf? Ada ya? Oke, siapa nih? Siapa programnya? Ya. Nah, dari situ kemudian uh, satu menit lagi ya muatannya sebentar lagi. Ah, dari situ kemudian Anda siapkan kelengkapan berdasarkan programnya. Misal, program saya hafal Quran dalam 10 hari. Dalam 10 hari, maka Anda siapkan mushafnya. Cari yang terbaik. Siapkan perangkatnya, MP3-nya untuk didengarkan. Lihat ustadz mana yang kadang-kadang baik programnya saat ada di itikaf, ya. Alhamdulillah. Demikian seterusnya, seterusnya. Karena sudah masuk waktu maghrib, kita sunnahnya harus segera tanjil, maka kami hentikan untuk pembahasan kali ini. Pak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ini pertemuan terakhir kami di sini untuk pembahasan ini. Bila ada pemberitahuan atau hal yang lain, nanti kami kabari lebih lanjut ya. Kalau besok nanti saya masih bisa ke sini, saya koordinasi dengan DKM, barangkali besok kalau masih ada kosong, kita bisa teruskan untuk menyempurnakan kajian ini. Ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.